Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Ini jalan jalan Rasulullah, ini jalan yang di di mainan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawanya menurut salah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam syariat ibadah dan dakwah Nah, di dalam ayat ini seperti diterangkan oleh ulama yang lain adu'u ilallah yang qasmu ila kismain itu terbagi dua ada yang hmm, jadi apa namanya doa atau dakwah ilallah itu ada yang memang da'in ilallah wa da'in ila ghairillah da'in ilallah inilah yang mukhlis. Dan inilah sesungguhnya jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itulah seperti yang pada kesempatan yang lalu sudah kita singgung. Ini adalah jalan orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kelaziman atau sebuah konsekuensi dari pernyataan bahwa dia adalah mukmin, bahwa dia adalah pengikut Nabi Muhammad Alaihi Wasallam maka jalan beliau yaitu dakwah ini juga harus menjadi jalan hidupnya. Jadi seorang muslim yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia adalah da dai dengan apa yang ada pada dirinya, dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Tidak mampu dia mungkin dengan lisan, dengan tulisan, dakwah dia dengan bilhan, dengan kemampuan, dengan akhlaknya, dengan perilakunya, ya. Nah, <clears throat> sikap di tengah masyarakatnya, pergaulan dia dengan orang tuanya lebih-lebih. Walaupun berbeda, berbeda agama. Walaupun berbeda, berbeda agama masih mungkin dalam satu rumah dia dengan orang tuanya. Dia harus tunjukkan inilah adat Islam yang dia dia peluk yang dia yakini. Nah. Dan ini menunjukkan pula dalam ayat ini disyaratkan bahwa jalan dakwah ini dengan pernyataan beliau diperintahkan oleh Allah adu allah menunjukkan bahwa ini bukan jalan untuk mencari kepentingan pribadi bukan untuk menjadi diustadkan ketika dikatakan dai atau dikatakan eh, syekh atau dipanggil imam nah betul-betul karena karena Allah Subhanahu wa taala yang jelas seperti yang pada kesempatan yang lalu bab yang keempat ini nah merupakan pelengkap dari bab-bab sebelumnya ya ketika seorang itu sudah menyempurnakan dirinya maka dia dituntut untuk menyempurnakan pula orang lain yang ini sesuai dengan pelajaran kita dalam salah satu usul salah satu usul setelah kita mendapatkan ilmu yang ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatul nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatul bil Islam bil kita dituntut wajib untuk mengamalkan ilmu tersebut karena nah sia-sia kalau ilmu itu sudah didapatkan sudah kenal Allah sudah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kenal Islam tapi tidak diamalkan maka itu menjadi balak hujjahana alaihi nah kemudian setelah dia mengamalkannya maka dia dituntut untuk mendakwakannya. Seperti disebutkan dalam nah, kemudian sabar dalam di dalamnya. Sabar ketika dia menuntut ilmu untuk mengenal Allah, sabar ketika dia mengamalkannya, sabar pula dalam menjalankan dakwah. Nah, ini bab yang keempat, lanjutkan. Ya. Nah, ini jangan jangan egois kita punya dan memahami yang hak, mengenal al hak beriman, mengerti tauhid, tapi orang di sekitar kita kita biarkan. Lebih-lebih orang tuanya. Eh, lebih-lebih orang tuanya tidak pantas untuk dia bersikap sedemikian rupa. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ما ma yuhibbu li Kalau pada saudara sesama, Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Bagaimana dengan kedua orang tua? Min babi Allah. Nah, mana bukti dari kita? Bukti kita menunaikan hak Allah. Allah selalu menyebutkan hak-hak orang tua itu setelah hak Allah. Wa Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bukan hanya di masa kita, bukan hanya di dalam syariat ini, bahkan sebelum umat sebelum kita pun demikian pula. Nah, setelah mereka diperintah untuk memenuhi hak Allah, mentauhidkan Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Sekarang kita dituntut. Setelah kita kenal tauhid, begitu indahnya tauhid, begitu mulianya tauhid, begitu jeleknya syirik dan keutamaan-keutamaan tauhid kita telah kenal dan kita berusaha untuk mendapatkannya pada tingkat yang tertinggi ya betul-betul kita berusaha untuk membersihkan tauhid itu dari syirik akbar dari syirik asghar dari semua kebinahan dan semua kemaksiatan kita dituntut untuk men nah setelah mengamalkannya kita dituntut untuk menyampaikannya kepada orang orang lain orang tua kita di yang lebih dahulu kita ingatkan nah, jangankan yang beda manhaj misalnya ya beda punya pandangan beda mazhab hatta beda beda agama sekalipun beda agama sekalipun tidak boleh kita lepaskan kita biarkan begitu saja mereka berada di, di hadapan kita nah tapi tidak kita kita selamatkan mereka dari kekotoran-kotoran syirik. Nah, artinya tidak pernah ada upaya. Kalau misalnya sudah ada upaya, serius. Kemudian mereka memusuhi, mereka menentang sebagaimana yang dilakukan oleh ayah Ibrahim terhadap Ibrahim bukan urusan kita lagi. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi benar, kita tetap diperintah oleh Allah wasfahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergauli mereka dengan baik selama di dunia. Nah, ini jalan dakwah adalah jalan orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata beliau bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman Nabi SAW berkata kepadanya innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendalah yang pertama kamu seru mereka, kamu ajak mereka, kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Apa yang berada di sini? Kalimat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seakan akan Sofi riwayat ini itu adalah tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Nah, fa in huma ta'uka lidzalik kalau mereka mentaatimu dalam perkara itu fa'alim fa'alimhum maka beritahukan mereka terangkan kepada mereka annallaha farada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Fainhumatau kali lidhanit, kalau mereka mentaatimu, mereka mereka terima syahadat, mereka kemudian mau menjalankan kewajiban sholat, fa'alimhum anallah aftarada alaihim sadaqatan. Terangkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Wajibkan atas mereka sedekah ini zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada fuqara, orang-orang miskin di kalangan mereka. Fa in huma ta'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Kalau mereka mentaati dalam urusan itu, maka hati-hati kamu, jauhi qara'im amwalihim, harta berharga di kalangan mereka. Jangan kamu ambil wattaqi da'watal mazlum dan takutlah terhadap doa orang-orang yang terzalimi fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab akhrajahu karena sungguhnya doa yang orang yang terzalimi itu siapapun dia itu nah tidak ada penghalang antara dia dan Allah tidak ada hijab maka jangan walaupun itu orang yang kafir pun tidak boleh untuk di dizalimi nah dalam hadis riwayat ini ya, sebagiannya di antara faedahnya disebutkan para ulama Mu'ad bin Jabal akhirnya dibimbing oleh Rasulullah untuk mempersiapkan diri ketika Rasulullah menyatakan bahwa yang akan didatangi adalah suatu kaum dari dari kalangan ahlul kitab yang tentu mereka mempunyai ilmu dari kitab yang ada pada mereka sehingga Mu'ad bin Jabal dipersiapkan untuk nah menyebabkan dibekali dengan hal-hal yang bisa untuk mungkin membantah subuhat subuhat mereka. Dan kemudian yang diajak yang diterangkan pula oleh Rasulullah SAW kepada Muaz untuk disampaikan yang pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah. Seperti juga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Qul ta'ala ya ahlal kitab Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa' Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tahu? Tauhid. Kalimat alla na'budu illallah sama dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini punya makna yang yang luas di sana Begitu juga ketika ini beliau saw Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada Muad bin Jabal. Ketika mereka sudah mengucapkan mau menerima kalimat la ilaha illallah, maka yang lain pun akan mudah terikut. Karena mereka bukan orang yang jahil seperti kita tentang makna la ilaha illallah. Mereka faham dan punya nah ini paham pula sekian banyak konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mungkin itu juga rahasianya ini mungkin hikmahnya kenapa Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk menyampaikan kepada mereka ta'alu ila kalimatin sawa. Ali kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Allah na'budu illallah. Allah na'budu illallah illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kan banyak pengertian ibadah. Kita tidak taati kecuali Allah. Kita tidak tunduk kecuali kepada Allah. Dan seterusnya. Nah, kemudian bahkan disebutkan di sini tauhid yang diperintahkan oleh beliau agar disampaikan lebih dahulu enam oleh Muaz itu lebih utama, lebih didahulukan dari dari salat atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah. Qala walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika pada waktu Khaybar, perang Khaybar, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi Rasulullah bersabda saya sungguh akan akan berikan bendera ini besok kepada seorang yang dicintai mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah memberikan kemenangan lewat tangannya. Fabatan nasi yang fabatan nasi yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Kaum muslimin bermalam sambil memperbincangkan siapa laki-laki yang besok akan diberikan bendera tersebut. Bukan kemenangan itu yang mereka raih, bukan yang mereka inginkan. Tapi yang predikat disebutkan oleh Rasulullah SAW di, ya, di, nah, dibenarkan dibenarkan keimanan di, apa namanya dalam hatinya kan amalan hati mahabbah ini yuhibbullah wa rasulah nah itu yang ingin mereka nah mereka dapatkan siapa yang mendapatkan predikat seperti itu Allah apa namanya Rasulullah menyatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dia itu diakui iman imannya ketakwaannya mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya bahkan disebutkan wa yuhibbuhullah wa rasuluh Bahkan dia dicintai pula oleh Allah dan Rasulnya. Sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab, belum pernah aku menginginkan ambisi untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali hari itu. Belum pernah aku berambisi untuk menjadi pemimpin kecuali hari hari itu. Bukan, nah kemenangan itu yang mereka inginkan, bendera itu diberikan. Tapi predikat ini, iman itu diakui oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia dicintai pula oleh Allah dan rasulnya Kalau dengan pernyataan-pernyataan Rasulullah seperti ini kan jelas bahwa ternyata orang yang dimaksud adalah orang yang nah, beriman dan diakui imannya oleh Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya di, diakui pula. Nah ini yang diinginkan oleh para sahabat. Sehingga mereka di dalam sebagian dua diceritakan itu nah, sengaja menonjolkan diri ke hadapan Rasulullah SAW Nah, sengaja menonjolkan di diri di, di hadapan, nah, menampakkan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi harinya mereka berangkat pagi-pagi nah, kepada menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu'taha. Semua sekitar 1400-an orang itu nah, karena mereka ya mengharapkan mereka lah yang di yang diberikan bendera bendera tersebut. Nah, aina Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Fakila huwa yashtaki ainai. Dia mengeluhkan kedua matanya, kedua mata beliau sakit. Fa'arsalu ilaihi kemudian mereka datangi dia, fa'utiya bihi fa wasafa fi ainai. Kemudian dibawa menghadap Rasulullah lalu Rasulullah SAW meludah kedua kedua mata Ali bin Abi Thalib wada'alahu fabara'a ta'allam yakun bihi wajah kemudian mendoakan kebaikan untuknya lalu sembuhlah mata itu seakan-akan tidak pernah merasakan sakit fa'atahu ar kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib wa qala rislik berjalanlah dengan perlahan-lahan hatta tanzila bisa hatihim sampai engkau tiba di pelataran di halaman mereka. Umaruhum Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ini syahidnya dalam bab ini. Pertama sekali adalah serukan kepada kepada Islam, kepada tauhid. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min hakillahi ta'ala fihi. Kemudian terangkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah di dalam Islam. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم Demi Allah seandainya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui tanganmu maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Nah, ini syahidnya sudah kita berikan pengantar pada kesempatan yang lalu. Nah ini istilahnya dalil-dalil betapa pentingnya bab bab ini. Ya, dan setelah kita mengenal tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid, jeleknya syirik dan kemudian kemudian yang keutamaan yang lebih tinggi lagi seorang yang betul-betul membersihkan tauhid dari kotoran-kotoran syiriknya yang besar ataupun yang kecil, dari kotoran-kotoran bid'ah ataupun kotoran-kotoran maasi itu akan masuk surga tanpa hisab wala adab. Nah, tapi dia tidak akan sempurna sampai dia Nah, menyempurnakan pula yang lainnya. Nah, ingat dalam pelajaran salah satu usul itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil Nah, wal asr innal insana lafi khusr Allah bersumpah demi masa, demi yakni waktu yang menjadi di situ terjadi perbuatan-perbuatan manusia dan Allah menyatakan manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Illa ladina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amal sholat wa amal sholihat dan orang-orang yang beramal sholat. Dua hal ini, yang pertama ini amanu wa amal sholihat dia berarti menyempurnakan dirinya. Dia mencari ilmu tentang iman, dia beriman kepada Allah, kemudian dia mengamalkannya untuk dirinya. Malik masih belum sempurna. Dia lepas dari kerugian sampai dia tambah lagi yang berikutnya. Watawasobil hak wa tawasaw bis sabr. Dia mendakwahkannya, tawasaw, saling mewasiatkan, berpesan dengan kebenaran, dengan ilmu dan iman tadi dengan amal. Kemudian tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dengan kesabar, dengan kesabaran. Ini sudah kita singgung dan ini syahid dalam bab ini beliau berdalil dengan kisah ini dan yang nah, yang sangat penting juga di, seperti dikatakan dalam akhir hadis ini fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am lebih-lebih ketika kita berhasil menyelamatkan akidah kedua orang orang tua dan nah, sebagai bentuk birru walidain kita kepada mereka susah payah mereka belasan tahun, bulan tahun mendidik kita sampai kita bisa mengenal tauhid, kemudian kita biarkan mereka. Ya. Alangkah kejamnya yang seperti itu. Alangkah tidak adabnya kita tidak. Nah, mana balas budi kita dengan mereka? Kita bisa duduk di tempat ini, di majelis ini atau di majelis ilmu tempat yang lain, nah di mana kita berada, mendengar nyanyi kalamullah, dibacakan hadis-hadis Nabi dibacakan terang sejuk hati kita. Kemudian kita lupa dengan mereka. Ini bukan bukan anak yang berbakti, ya. Nah, tidak sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ingat, kedua orang orang tua. Jangan sampai kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ragi mampu Ya, langkah sial orang yang dia dapati kedua orang tuanya berada di hadapannya. Kadang sudah tua, tapi tidak membuatnya masuk ke dalam jannah. Nah, dia biarkan dalam ketuaannya seperti itu. Dia diajaknya pada akidah yang benar. Nah, Nah, maka pelajari dulu, ya, pahami dengan benar tauhid itu, amalkan dan itu akan memudahkan kita untuk menyampaikannya mengajak mereka kepada akidah yang sahih. Kalau ya dukun, ay kudun? Mana ya dukun, ay kudun? Mereka tenggelam dalam membahas siapa orang yang tapi saling diskusi Nah, qala Syekh rahimahullah, Syekh Sa'di menyebutkan bab ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Judul dari Syekhul Islam bab ad-du'a. Maknanya sama yang disebutkan oleh Syekh ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Wa hadha tartib alladhi sana'ahu al fi hadhihi al-abwab fi munasabah Urutan-urutan ini yang dibuat oleh mu'alif Syekhul Islam di dalam bab-bab ini, bab tauhid, kita kitab tauhid, kemudian bab patut tauhid, wa ma yakfiru min dzunub, kemudian bab man faqata tauhid, dakhala al-jannah ghairi hisab wal adab, kemudian bab al-khauf min asy-syirk, kemudian bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Fi ghayatil munasabah, betul-betul sangat sesuai. Fa innahu dzakara fil abwab sabiqah at tauhid wa fadlih wa fadlahu. Di dalam bab-bab yang sebelumnya, beliau telah menerangkan seni tentang wajibnya tauhid dan keutamaan tauhid dengan dalil-dalilnya menerangkan bahwa ini keutamaannya ya bahwa dengan tauhid itu mudah bagi Allah itu mengampuni dosa seorang seorang hamba kita ingat hadis di bitaqah tidak ini dapatkan dalam pembahasan bab itu dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih ya ya bani adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi shayta, la tusyriku bi syai'a dan ataituka bi qurabiha maghfiratan wahai bani adam seandainya kamu datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi kata Allah dan kamu bertemu denganku tidak mempersekutukan aku dengan apapun, aku datangkan ampunan sepenuh itu pula. Dan perkuat dengan hadis di bitafah. Nah, hadis di bitafah ya, sahibul bitafah yang dia mempunyai 99 catatan amalan yang ditunjukkan berisi dengan kesalahan ternyata kalah berat dengan di bitafah yang berisi kalimat la ilaha illallah. Qala walhasu alaihi wa ala takmilhi. Disebutkan pula dalam bab-bab yang lalu anjuran dan dorongan untuk menyempurnakannya, bukan hanya untuk mengenal tauhid, tapi didorong kita untuk menyempurnakannya. Wa bihi zahiran wa batinan dan membersihkannya, membuktikannya secara lahir dan dan batin. Wal khauf min takut dari lawannya yaitu syirik, kebesar ataupun ke besar ataupun kecil dia gambarkan oleh beliau rahimahullah dalam bab itu nah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu khawatirnya jatuh ke dalam ke dalam kesyirikan kemudian beliau nukilkan pula hadis nah yakni sesuatu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW terhadap para sahabat murid-murid yang dididik wahyu langsung dari nah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih dikhawatirkan dengan perkara ini, yaitu syirik asgar. Kalau mereka masih dikhawatirkan oleh Rasulullah, nahnu min babi min babi aula. Kita lebih-lebih lah lagi. Tidak punya jaminan. Nah, tidak punya jaminan, tidak punya juga jaminan apa? Misal, kalau misalnya amalan, nah, amalan kita dengan bandingan dengan mereka, tentu bagi eh, bagi bumi dan bumi dan langit, mutunya, bahkan mungkin juga jumlahnya. Nah, wabidalika yakmulul abdu. Nah, yukmilul abdu nafsahu. Dengan cara itulah seorang hamba akan menyempurnakan dirinya. Yaitu atau yukmilu al abdu nafsahu. Ini dia beriman pelajari tauhid kemudian dia mengamal mengamalkannya berarti dia telah menyempurnakan untuk dirinya dirinya sendiri. Selamat dia dari syirik. Nah, ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره. Kemudian disebutkan dalam bab ini upaya dia menyempurnakan orang lain. Bidda'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Yaitu dengan dakwah, mengajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah atau kepada pengertiannya yaitu tauhid. فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل يكمل العبد جميع مراتبه. Nah, sesungguhnya tidak sempurna tauhid seseorang sampai seorang hamba menyempurnakan semua tingkatan-tingkatannya. Pemayasa fi takmil ghairihi. Kemudian dia berupaya untuk menyempurnakan pula orang lain. Wa hadha huwa tariqu anbiya. Inilah jalan semua nabi فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم أنا mereka para anbiya yang pertama mereka serukan kepada kaumnya adalah kepada ibadah kepada Allah. Mulai dari Nabi Nuh berturut-turut para anbiya itu diceritakan oleh Allah mengatakan kepada kaumnya, "Ubudullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Wa'budullah malakum min ilahin ghairuh. Terus sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga menyampaikan yang demikian walaupun harus berdarah-darah kakinya dikatakan gila oleh pamannya bahkan selalu diikuti oleh Abu Lahab selalu mengikuti beliau ke pasar-pasar ke tempat-tempat pertemuan um ini nah manusia beliau mengatakan la ilaha ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu pamannya di belakang melempari dan kemudian men mengejeknya نعم قال لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah ini dengan sehebat-hebat pelaksanaan. Wada'a ila sabili rabbih bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah Beliau mengajak ke jalan Rabbnya, mengajak kepada orang kepada Allah dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik, dengan mujadalah debat dengan, dengan cara yang lebih lebih baik. Lam yaftur wa lam yadhaf. Tidak pernah futur dan tidak pernah ini merasa lemah. Hatta aqamallahu bihi din. Sampai Allah menegakkan agama ini dengan beliau wahada bihi khalqal azim dan memberi petunjuk kepada manusia yang banyak melalui beliau. Wa wasala dinuhu bi barakati da'watihi ila masyariqil ard wa magharibiha dan sampailah ajaran beliau agama beliau ini dengan berkah dakwah beliau ke timur dan ke barat bumi ini. Wa kana yad'u bi Kadang beliau ini berdakwah dengan dirinya. Ya, setelah meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, beliau ke Taif berangkat seorang diri. Nah, menerima perlakuan yang lebih buruk bagaimana beliau kisahkan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bahkan juga setiap musim ya, setiap musim itu yakni mereka di nah di boykot selama tiga tahun lebih kurang di Syekh Abu Talib itu di musim-musim pertemuan manusia di musim-musim haji itu bisa keluar itu beliau temui manusia manusia nah dengan mengatakan qulu la ilaha illallah bahkan juga menyuruh memerintahkan utusan-utusan beliau wa dan pengikut-pengikut beliau an yad'u ila Allah wa ila tauhidihi qabla kulli syai. Bagaimana dalam kisah diutusnya Muaz bin Jabal ke nah, ke Yaman. Juga dan ketika dalam perang Khaybar dalam kondisi yang seperti itu pun tetap didahulukan mengajak mereka kepada tauhid dan begitu seterusnya Rasulullah memerintahkan kepada para panglima panglima perang sebelum menggempur menyerang musuh-musuh mereka itu tawarkan Islam dakwahi mereka kalau mereka menyambut selesai menjadi saudara nah dan diberi pilihan-pilihan berikutnya kalau tidak mau qala jami jami'al amal mutawaqqifah fi hati wa qabuliha 'ala tauhid karena semua amalan itu tergantung sah dan diterimanya kepada kepada tauhid. Ini juga membuat kita begitu semestinya semangat. Nah, betul-betul berupaya dengan cara apa supaya bisa mengembalikan dan nah, menyelamatkan akidah orang tua. Nah, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita, entah sahabat, teman atau tetangga atau Nah, yang di bawah kendali kita barangkali pegawai ataupun atasan nah, itu punya punya semangat, nah punya antusias. Bagaimana kita mendapatkannya pertama kali? kita mengamalkannya. Seperti itu juga punya keinginan untuk mereka. Nah, wallahu a'lam. Qala fa kama anna 'ala al-'abdi an yaquma bi tauhidillah fa 'alayhi an yad'u al-ibada ila Allah billati hi ahsan. Sebagaimana seorang hamba, kita ini wajib untuk menjalankan yakni menegakkan tauhidullah, mem, yakni mempelajarinya, mencarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Nah, tidak hanya terbatas jadi mungkin dalam ibadah-ibadah mahbah, tapi juga dalam aplikasinya keseharian bahwa kita bertauhid kepada Allah. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan maka wajib untuk mengajak manusia yang lain. Wajib untuk mengajak hamba-hamba Allah kepada kembali kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Wa kullu man ihtada ala yadayhi falahu mithlu ujurihim min ghariyan yang min ujurihim syai'an syai'un. Nah, setiap orang yang mendapat petunjuk melalui tangannya, melalui kita misalnya, satu orang saja dia mendapatkan pahala sebagaimana nah, pahala yang mereka dia mendapatkan seperti apanya dia memperoleh pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi mengurangi pahala mereka sedikit pun terus mengalir nah bahkan lebih lebih utama sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah khairul laka min humrin Ini kendaraan yang paling bagus di, ma di masa itu. Nah, ketika berhasil memberi petunjuk menyelamatkan satu orang dari kesyirikan pada tauhid itu lebih lebih berharga. Dan ini yang sangat diinginkan oleh Rasulullah sampai disebutkan oleh para ulama beliau lebih sangat senang, sangat-sangat cinta dan sangat-sangat senang ada satu yang beriman daripada harus memerangi seribu seribu orang. Dan wa idza kana fi da'wa ila Allah wa ila syahadati an la ilaha illallah fardan ala kulli ahad kana wajib ala kulli ahadin bihasabi maqdurihi. ketika dakwah kepada Allah dan kepada syahadat an la ilaha illallah itu wajib atas setiap orang maka wajib ini dianggap atas enam sesuai dengan jenis kesanggupan masing-masing. Fa'alal alim min bayani dhalik. Orang yang berilmu mereka menyampaikan menerangkannya wadawah wal irsyad mendakwahkannya dan membimbing umat wal nah dan memberi petunjuk membimbing mereka a'zam mimma ala ghairihi mimman laysa bi'alim yang lebih hebat tentunya lebih besar tanggung jawabnya tugasnya yang lakukannya daripada orang-orang yang selain dia yang bukan orang yang berilmu ya, seperti kita mungkin genam kita hanya dari tidak apa namanya kita tanyakan kepada para ulama kalau kita tidak mengerti dan mereka punya para ulama yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa besarnya perjuangan mereka mereka menjelaskan kepada kita sampai kepada kita keterangan-keterangan tentang tauhid tentang keutamaannya nah ini bahayanya syirik nah contoh-contoh yang yang gamblang yang jelas. Wa anal qadir bi badanihi wa yadihi. Adapun orang yang mampu dengan fisiknya, dengan kekuasaannya, au malihi, au jahihi, dengan harta ataupun kedudukannya, wa qaulihi dan dengan ucapannya, a'zam. Tentu yang dia lakukan lebih besar dari mimma ala man laysat lahu tilkal qudrah dibandingkan orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan ataupun kedudukan seperti itu. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini berlaku untuk semua. Jadi bukan berarti kita memaksakan diri. Kita belum pernah yani mungkin belum yani belum mampu ataupun tidak apa memaksakan diri untuk mendakwahi orang lain, bukan membuat majelis muhadarah. Nah, itu takalluf. Rasulullah Allah mengingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, qul la as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabb ala Allah wa ma minal mutakallifin. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyatakan kepada eh, mengajarkan pada kita bahwa beliau bukan diperintahkan untuk menjadi orang yang mutakallif. Apa yang kita mampu dengan kadar yang ada pada diri kita? Tidak mampu dengan ini menjadikan bayan apa yang sudah kita pahami. Terapkan, tunjukkan kepada mereka bahwa inilah buah dari tauhid lebih-lebih ketika di berada di rumah di hadapan orang tua yang mungkin belum mengerti. Nah, jangan ini jangan sampai ya. Dan kita kadang-kadang ini apa namanya? inginnya apa mendakwahi mendakwahi mereka justru ketika dalam hal-hal yang sifatnya nah ya, furo nah tentang ya misalnya kalau biasanya yang sering kalau dahulu sering-sering bertengkar beribut orang tua dengan seorang salafi dan haji itu dalam urusan kalau sudah mau menikah. Nah, yang tidak ingin melihat ada perhelatannya walimahannya ada ikhtilat. Sementara sebelumnya nggak pernah dia menyampaikan pada orang tuanya dia ngaji apa belajar apa. Tahu-tahu dia paksakan orang tuanya yang itu mengikuti sunnah. Kan aneh. Yang asal, yang usul, yang prinsip, yang dasar tidak pernah dia kenalkan. Nah, kemudian tahu-tahu dikenalkan dengan yang sifatnya furu. dahulukan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada utusan-utusannya dan juga mencontohkan kepada kita, dahulukan apa tauhid. Kalau mereka sudah kenal tauhid, mereka kenal keagungan Allah, kebesaran Allah, terangkan bahwa Allah yang memerintahkan mereka. Nah, untuk sholat, untuk ini, untuk itu, apalagi yang masalah-masalah yang parsial, yang furu. Nah, artinya hal-hal yang artinya tidak yang tidak terkait bukan bukan merupakan prinsip dasar. Nah, amaliyah misalnya, itu lebih ringan karena tinggal menyerangkan pada mereka Allah yang menyuruh seperti ini. Lihat orang-orang badui datang kepada Rasulullah dan nah, seperti siapa ya? di nah, Mamsun Ta'laba atau yang nah, semacam itulah. Mereka datang kepada Rasulullah dengan wataknya yang lugas, kasar, yaitu bertanya kepada Rasulullah SAW, Allahu ayamur bihadha, amarah bihadha. Apakah Allah memerintahkan kamu menyanyi menyampaikan ini? Apakah Allah? Beliau terangkan na'am. Nah, setelah tahu itu Allah dari Allah semuanya, Allah menyuruhnya untuk menjadi tunduk pada Allah, bersyahadat, beriman pada Allah. Kemudian dia tuntut Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kamu supaya menyuruh kami untuk sholat lima waktu sehari semalam. Ini, ini, ini. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Iya. Setelah itu apa kata dia? Nah, demi Allah. Nah, saya tidak akan menambah dan menguranginya. Selesai. Kenapa? Tahu itu dari dari Allah. Maka kalau nah, ketika dakwah tauhid ini di awal didahulukan lebih nah, pertama kali, itu akan yang lainnya mudah. Kenapa? Ini semua datang dari Allah. Mana buktinya Anda mengamini bertauhid? Nah, tinggal mengembang, mengembalikan. Itu yang di mungkin ya apa namanya hikmah di mengapa Allah memerintahkan pula Rasulnya SAW menam menyatakan kepada ahli kitab ta'alau ya ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa Allah na'budah illallah qala wa rahimallahu man aana 'ala din walau bi kalimat kalimah kalimat semoga Allah merahmati orang-orang yang membantu agama ini walaupun dengan separuh kalimat setengah kalimat atau sebaris kalimat wa innamal halak yang binasa adalah fi tarki ma yaqdiru alaihi al-abdu min ad-da'wah ila hadzal din. Nah, yang binasa adalah orang yang meninggalkan apa yang dia mampu dalam dakwah terhadap agama ini. Tidak mau sama sekali berpikir. Nah, tidak berbuat dengan dengan sikapnya pun tidak menampakkan dia belajar. Nah, arogan, ya, kasar, ya, tidak punya adab. Nah, apalagi dalam ibadah misalnya tidak menampakkan dia belajar tauhid. Walaubillah Wallahu a'lam. Insyaallah itu keterangan keterangan Syekh Sa'di rahimahullah dan pendahulu nanti pengantar yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Masail insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. إلى <clears throat> هنا